Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah Lum'atul I'tiqad yang disyarah oleh Syekh al Fauzan astabahullah. Insyaallah dalam waktu dekat kita selesaikan kitab ini, tinggal 3 lembar lebih sedikit barakallahu fiik. Naam, semoga nanti kita bisa masuk kitab syarah insyaallah taala. Syarah Syekh Fauzan. 3 lembar lebih sedikit lagi insyaallah selesai kitab ini ya. Semangat nih. Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah halaman 148 yang yang cetakannya sama punya ana 148 Wala naj'al qada Allah wa qadarah hujjatan lana fi tarki awaminihi wastina binawahihi penting ini kita ambil satu poin ini aja perhatikan ini dan kita tidak menjadikan ketetapan Allah dan takdirnya sebagai hujjah untuk kita hujjah untuk apa di dalam meninggalkan perintah-perintahnya matan bagian atas itu matan. Matan bagian atas itu halaman 148 kalau yang cetakan seperti anak ini. Yang matan bagian atas itu disimak baik-baik. Kalau yang cetakannya beda, yang intinya matan bagian atas itu. Kalau ada matannya ya. Nah, dan kita tidak menjadikan ketetapan Allah dan takdirnya sebagai hujah bagi kita di dalam meninggalkan perintah-perintah Allah taala wastina binawahi dan di dalam menjauhi larangan larangannya Kenapa? Berhujah dengan takdir dalam perkara yang haram, perkara maksiat tidak diperbolehkan. Yang disyariatkan berhujan takdir dalam hal apa kemarin? Ketika apa Abdurrahman? Ketika apa yang diperbolehkan berhujan dan takdir? Ditimpa apa? Musibah. Dipahami Bapak ya, beda ya. Tapi ketika berbuat maksiat haram. Eh, berjudi haram Pak, ini takdir Allah kok. Mencurikan haram Pak, ini takdir Allah. Kalau takdirkan nggak mencuri, ya enggak mencuri. Kalau takdir mencuri, ya mencuri. Itu nggak diperbolehkan. Paham ya? berhujjah dan takdir disyariatkan kalau tertimpa musibah, antum kepleset jatuh misalnya qaddar masyafa'al. Antum lagi santai gini kehilangan dompet. Eh, isinya jutaan ya misalnya ya. qaddar masyafa'al, musibah. Antum lagi main naik motor kepleset, qaddar masyafa'al, musibah. Ya enggak? Antum lagi bisnis, eh, dagang, tanam modal, bangkrut, qaddar masyafa'al, musibah. Tapi kalau berhujjah takdir ketika berbuat maksiat haramun, enggak boleh. Paham ya? Kita lihat. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan, astabahullah, hadhi mas'alatun 'azimah tata'allaq bil qada wal qadar. Ini permasalahan yang agung dan besar berkaitan tentang al-qada wal qadar. Apa itu qada? Ketetapan Allah Ta'ala. Apa itu qadar? Takdir Allah Ta'ala. Yaqulul mu'allif rahimahullah wa la naj'al qada Allah wa qadar hujjatan lana fi tarki awamirihi wa istinabi nawahi. Dan kami tidak menjadikan atau kita tidak menjadikan ketetapan Allah dan takdirnya sebagai hujjah alasan untuk kita meninggalkan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Jangan pernah berhujah dengan takdir ketika berbuat maksiat. Amin ya? Berjudi kan haram hukumnya. Ini takdir Allah kok. Mencuri nggak boleh, Pak. Mencuri haram, Pak. Takdir Allah kok. Makanya waktu itu ketika ada pencuri di zaman siapa? Umar bin Khattab anhu mau dipotong tangannya. Pencurinya ini dia ingin berhutang takdir. Mahlan ya Amirul Mukminin katanya. Tunggu dulu. Tunggu dulu wahai Amirul Mukminin. Inna saraftu bi qadarillah. Aku mencuri dengan takdir Allah katanya. Langsung Umar Khattab mengatakan, aku pun mau motong tanganmu ini dengan takdir Allah Taala. Diam dia seribu bahasa, nggak bisa apa-apa. Karena apa? Berhujah dengan takdir dalam perbuatan maksiat itu nggak diperbolehkan. Mahum. Diperbolehkan kapan? Ketika iktiraf, hanya mengakui bukan berbangga-bangga. terlalu dulu anak pernah menjadi preman, sekarang udah dikasih apa? Hidayah dan tobat. Alhamdulillah sekarang hafal Al-Qur'an. Boleh i'tiraf, iya, hanya menyesali gitu loh, bukan bangga-bangga, bukan berbangga-bangga dulu anak preman sehari bisa membunuh 50 cicak tadi. Paham ya? Nah, maksudnya maksudnya nah berbangga-bangga dengan perbuatan jahat dahulu walaupun takdir enggak boleh. Paham ya? Nah, diperbolehkan kalau apa? Hanya untuk i'tiraf, menyesali. mengaku dan menyesali. Nah, seperti itu. Kita lihat dikit lagi ya, barakallahu fiik. Fa idza waqa'a minal insan ma'siyatan aw hasalat minhu khati'ah. Perhatikan baik-baik ini. Apabila seorang terjatuh dalam kemaksiatan atau terjadi darinya kekeliruan, fa innahu la yatub ilallah wa la ya'tarib bidzanbih, maka kemudian dia tidak bertobat kepada Allah dan tidak mengakui dosanya, wa inna yaqul hadza qada'un wa qadar. Simak baik-baik. Tapi dia malah mengatakan ini ketetapan Allah dan takdirnya. Enggak segera tobat dia. Keliru atau tidak seperti ini? Keliru ya. Nah, dia seharusnya apa barakallahu fi? Nah, segera bertobat dan segera Nah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah apa? Bukan malah nah berbicara takdir itu ya. Nah, kita lihat sini. Wa inna may yaqul hadza qada'un wa qadar. Hadza la yajuz, ini enggak boleh. Al wajib al mu'min idza waqa'a minhu al mukhalafah an yatuba ila Allah azza wa jalla. Penting ini, poin ini perhatikan baik-baik. Yang wajib atas seorang mukmin apabila terjatuh dalam penyelisihan tobat kepada Allah taala, bukan malah berujar takdir, ini takdirnya kok ini. Paham ya? Kalau sudah takdirkan maksiat ya maksiat, itu enggak benar. Orang itu punya pilihan, punya kehendak, punya pilihan, punya keinginan. Jangan sampai antum menghilangkan e, pilihan seorang hamba itu keliru. Hamba punya pilihan semuanya. Kecuali kelompok apa yang mengatakan enggak punya pilihan? Hamba berbuat itu dipaksa enggak punya pilihan sama sekali. Apa-apa itu? Jabriyah. Antum duduk di sini dipaksa. Eh, antum makan disodorkan eh, Indomie sama apa Indomie sama nasi misalkan satunya nasi sama tempe milih Indomie itu dipaksa katanya siapa yang maksa paham ya pilihan orang itu punya pilihan nggak mungkin dia milih jalannya lurus paksa di depan antum ada dua jalan jalannya satunya lurus mulus satunya berjalan tanpa aspal paham ya antum milih yang lurus yang mulus tadi dipaksa nggak Nah, dipaksa itu pilihan makanya hamba kalau dikatakan nggak punya pilihan ya nggak mau pasti punya pilihan Paham ya? Nah, dan itu terbukti dengan apa? Realita kenyataan yang ada. Fal qada wal qadar la yuhtajju bihi ala fil ma'asi. Simak baik-baik. Maka ketetapan dan takdir Allah taala tidak bisa dijadikan hujah dengannya untuk berbuatan maksiat-maksiat. Wa inna ma yuhtajju bihi ala al masaib. Penting ini, kalau yang punya kitab di garis ini, ini poin penting ini intinya daripada pembahasan kita dalam masalah apa berhujan takdir ini wa inna ma yuhtaju bihi 'alal masaib allati la ikhtiyara lil insan fiha masyaallah akan tapi dibolehkan berhujah dengannya ketika ditimpa musibah ditimpa musibah yang manusia tidak punya pilihan antum ketika ditimpa musibah punya pilihan enggak aku lagi jalan naik motor kepleset wahana milih enggak kepleset bisa enggak kira-kira atau sudah ya udah takdirnya gitu dan takdirnya kamu mungkin atau udah kepleset mau milih wahana tadi mau milih enggak kepleset enggak bisa bukan pilihan orang. Paham ya? Nah, di situ orang kepleset ya takdirnya karena musibah itu ya. Nah, setiap orang tanam modal pengennya untung kan pengennya. Ternyata kau rugi. Dia milih rugi atau enggak? Nah, musibah. Iya kan? Takdir Allah Subhanahu taala musibah boleh. Fa yansibuha ilal qada wal qadar. Maka dia menisbahkan kepada musibah tadi kepada ketetapan dan takdir Allah taala hatta yasbir alaiha sampai dia sabar. Ini penting sekali. Ini bukan antum saja kita, kadang-kala untuk poin ini PR buat kita. Paham ya? Ditimpa musibah itu biasanya ngomel-ngomel dulu. Benar enggak? Eh, kehilangan dompet muter-muter dulu, pusing kepala dulu. Wah, mana tadi lalu enggak tak bawa enggak hilang dompetnya. Isinya berapa? 5.500. Paham ya? Setelah itu baru ah, sabar, qadar masyafa'al. Ngomel-ngomel dulu, sabar. Qadar masyafa'al itu manusia seperti itu. Jarang sekali di awal permulaan qadar masyafa'al. Kenapa ya, akhi? dompet anak hilang. Berapa isinya? 5.500. Qadarul masyafa'al. Jarang sekali ngomel-ngomel dulu biasanya. Muter-muter dulu, gitu, pusing-pusing dulu, nyari-nyari dulu, ngomel-ngomel. Antum melihat enggak? Antum nah, seperti itu. Paham ya? Nah, itu manusia ya barakallahu fiik menunjukkan bahwasanya kita harus bisa dalam poin ini penting sekali. In nama In nama sabru 'inda as-sadmatil ula. Kesabaran yang awal yang abdul itu ketika di awal kali timpa musibah. Sampai bawah ini lihat baik-baik itu, simak baik-baik. Lakinal ma'asi lahu fiha ikhtiyarun, tapi yang namanya kemaksiatan barakallahu fiik itu punya pilihan. Orang berbuat maksiat itu milih. Eh, enggak mungkin enggak milih. Ada ketaatan kalau dia berbuat maksiat karena pilihan dia, itu loh. Paham ya? Dikondisikan. Nah, walahu fiha qudrah wa masyiatun wa fi'l. Dia punya kemampuan, punya kehendak dan punya perbuatan. Fahiya nam fa'alahu wa hiya kasbuh. Dia yang berbuat, dialah yang menghasilkan hasilnya itu wahya bikhtiyarih itu semuanya kemaksiatan dengan pilihan dia sudah ada dua jalan al-haq sama al-batil as-sunnah sama al-bid'ah kok dia malah ke, milih kebid'ahan milih kebatilan di pilihan dia gitu loh bukan paksaan paham ya karena ditunjukkan di hadapannya pilihan dia tapi kalau kalau dia milih al-haq milih as-sunnah itu berarti hidayah paham ya seperti itu Nah, fayal fayalu menafsah maka hendaknya dia menyalahkan dirinya. wah Naam wa yahmil dzanb 'ala nafsihi dan dia memikul dosanya atas dirinya. Wa yatub ila Allah 'azza wa jalla dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.